A'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita lanjutkan kajian kitab Jami' al-Ulum wal Hikam al Imam Ibn Rajab rahimahullah. Sampai pada ucapan beliau wa kharraja Abu Nuaim fil Hilya, bi isnadin dha'if dengan sanad yang lemah dari Ali secara marfu' أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل Allah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Qul li ahli ta'ati min ummati. Katakan wahai nabi kepada golongan ahli ta'ati yang mentaati aku dari umatmu. La yattakilu ala a'malikum kalian jangan bersandar kepada amalan kalian sendiri. Karena sesungguhnya aku tidaklah uqassu 'abdan al-hisab yawm al-qiyamah asya'u an u'adzibahu illa 'adzabtu. Sesungguhnya aku tidaklah menghitung hisabnya seorang hamba pada hari kiamat beberapa perkara kecuali aku akan aku azab dia. Wa qul ahli ma'siyati dan katakan kepada orang yang bermaksiat kepadaku. La yulqu bi aydihim. Jangan mereka melemparkan diri-diri mereka dengan tangan-tangan mereka. Maksudnya jangan putus asa. Fa inni aghfiru dzanbal 'azima wa la ubali. Karena aku bisa mengampuni dosa sebesar apapun dan aku tidak peduli. Wa kuhata, Ini hadisnya yang intinya adalah katakan kepada orang-orang yang taat bahwa kalian jangan mengandalkan amalan-amalan kalian sendiri. Karena tidaklah tidaklah kalian dihitung, dihisab kecuali akan diazab. Artinya jangan mengandalkan amalan kalian. Kalau aku mau mengadab kalian, aku adab kalian. Sedangkan yang kedua, katakan kepada ahli maksiat, jangan putus asa. Karena aku bisa mengampuni dosa yang besar sekalipun. Dan aku tidak peduli, kata Allah. Ini di samping hadis yang baik, istrinya Israelia. Dan Israelia adalah sesuatu kisah-kisah Bani Israel yang memiliki hukum tersendiri. Kata Nabi, kalau ada ucapan-ucapan Bani Israel, biarkan, diam kalian. Kalau kalian dustakan, ternyata itu adalah hak, kalian merusakan kebenaran. Kalau kalian katakan iya, ternyata itu dusta, kalian membenarkan kedustaan. Maka sebaiknya diam. Kata para ulama, bahwa kisah-kisah Bani Israel, Assalamualaikum ada tiga keadaan Keadaan pertama, kalau mencocoki Quran dan hadis, maka diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia benar. Buktinya benar, cocok dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka dia dusta. Kita ingkari. Kok tahunya itu dusta? Karena bertentangan dengan berita Quran dan Sunnah. Adapun kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada pula penentangannya dalam Quran, kita diam. Atau kita jawab, ya mungkin saja. Mungkin saja. Seperti rincian. Rincian Ya'juj wa Ma'juj. Dalam Quran ada, ya cuma itu sudah terpisah dengan dinding yang dibangun oleh Dhul Farnain. Ada. Tapi mereka punya rincian. Mereka sekarang ini sedang membongkar atau memaksa membuka benteng tadi dengan kayu yang besar sambil mengatakan insya insya kalau dikehendaki kalau dikehendaki sampai ketika mereka mengatakan insya Allah jebol dia apakah itu betul Pemahaman. mungkin iya mungkin tidak mau dikatakan iya jangan-jangan tidak mau dikatakan tidak jangan-jangan iya karena kisahnya dari Israel sampai rinci mereka mengisahkan tentang masalah ya jujur majud sedangkan kita mendapatkan dari Quran dan Sunnah global intinya mereka terkurung di sana iya dan juga akan keluar di akhir zaman iya apa kerinciannya seperti itu? Allah Ta'ala. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi di sini ada pembenarannya dari hadis. Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang sahih, al hisab uzib." Kata Nabi Rasulullah SAW, siapa yang dihitung amalannya mesti akan diadab. Wafi riwayat dalam riwayat disebutkan halal. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari, dikeluarkan oleh Muslim, oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, Ibnu Hibban. Ini semua menunjukkan hadis-hadis yang sahih karena disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sahih Ibn Hibban. Kitab sahih bukan hanya Bukhari Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sahih Ibnu Huzaimah, ada hanya saja karena beberapa mereka tidak seteliti Bukhari dan Muslim, maka kitab sahih mereka tidak begitu terkenal. Padahal nama kitabnya sama kitab sahih. Baik. Apa itu dalam hadis ini? Man hisaba Siapa yang dihitung amalannya maka mesti akan diazab. Ada dalam riwayat disebutkan akan binasa. Siapa dihitung akan binasa. Sampai Aisyah terheran-heran, ya Rasulullah. Bukankah di Al-Quran ada orang yang dihisap tapi hisap yang mudah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, Zalikil ardu. Wahai Aisyah, itu hanya ditunjukkan, tidak dihitung. Jadi hisabat yasira, kitab yang mudah, ditunjukkan saja, bukankah ini dosamu? Iya, aku hapuskan hari ini. Selesai. Tidak dihitung. Kalau dihitung, mesti akan diadab. Ujung-ujungnya akan diadab. Hadis-hadis yang seperti ini, sebagaimana yang tadi kisah-kisah Israelia, menunjukkan wahai ahli ta'ah, wahai orang yang ahli ibadah, jangan engkau mengandalkan amalanmu. Jangan tenang saja kayak saya punya sholat banyak, punya sholat sunnah, punya puasa sunnah, saya begini, saya begini jangan. Harapkanlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah subhanahu wa merahmati seseorang, niscaya dosa-dosanya akan diampuni, amal-amalnya akan dilipatkan. Assalamualaikum. Tetapi mereka yang sombong dengan amalannya justru Allah akan gugurkan. Dan sudah pernah kita kisahkan tentang dua orang dari Bani Israel. Tapi kisahnya bukan kisah Israel ya. Kisahnya kisah hadis dari Nabi SAW. Nabi yang menyatakan. Inna man kana qablakum. Di antara orang yang sebelum kalian ada dua orang bersaudara. Yang satu selalu berbuat dosa, yang satu ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini selalu menegur saudaranya. Aksir, berhenti kamu kamu. Dijawab oleh orang yang berdosa tadi dengan mengatakan, apa urusanmu dengan aku? Biarkan aku dengan Rabbku. Selalu begitu. Sampai pada satu saat, orang yang ahli ibadah ini menegurnya, dijawab dengan kalimat yang sama. Apa urusanmu dengan aku? Biarkan aku dengan Rabbku. Maka orang tadi berkata, sungguh demi Allah, kamu harus berhenti. Aku apa mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Sampai di sini Allah murka pada orang yang ahli ibadah tadi. Siapa bilang? Aku tidak akan mengampuni dia. Aku ampuni dia dan aku gugurkan amalanmu. Amalannya gugur hanya karena satu kalimat. Sedangkan orang-orang orang tadi ahli maksiat tadi diampuni dosanya oleh Allah Taala. Ini barakallahu fikum sehingga kita disuruh beribadah, beramal saleh, tetapi jangan mengandalkan ibadahmu. Jangan GR dengan ibadahmu terus meratap di hadapan Allah, terus menangis di hadapan Allah, dan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dan kekurangan-kekurangan kita. Juga ada riwayat tentang Bani Israel dalam hadis yang sahih. Orang yang beribadah selama sekian puluh tahun. 70 tahun atau sekian puluh tahun. Mengharapkan sesuatu. Doa dengan ibadah selama 70 tahun. Belum dikabulkan. Pada suatu hari dia menangis Ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu 70 tahun. Aku meratap apa aku beribadah 70 tahun. Aku meminta masih belum mau kasih. Jangan-jangan memang aku ini orang yang begini, orang yang begini. Biar jelekkan dirinya. Aku ini memiliki kekurangan, aku ini begini. Salahkan dirinya terus, menangis, menyalahkan dirinya. Maka Allah katakan melalui nabinya, sampaikan kepada orang itu. Bahwa sesungguhnya pengakuanmu hari ini mengalahkan ibadahmu 70 tahun nilainya. Pengakuan kamu bahwa kamu orang yang lemah, orang yang baik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak punya salah, hari ini mengalahkan ibadahmu 70 tahun. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Iqasatul Lahafan. Khalifin a'azakumullah sehingga dalam masalah amalan ibadah di sana ada sisi lain yang berkait dengan jiwa, dengan hati. Ada orang yang beribadah beribadah tetapi dalam hati merasa aku sudah banyak ibadah, sudah hebat. Ada orang yang justru menangis, mengakui kesalahan dirinya, banyak dosanya. Ternyata yang ini yang lebih Allah angkat derajatnya bahwa orang ini memiliki pengakuan dan kesalahan dirinya dan mengakui kekurangan dirinya, menangis hadapan Allah minta rahmat, minta ampun, maka inilah orang-orang yang betul-betul menyadari kekurangan dirinya. Kembali kepada kita. Masalah yang berikutnya dibahas tentang apakah dosa-dosa kecil wajib taubat atau tidak. Anda sagair, hal tajibu taubatu minha kal kabair amla. Apakah dosa-dosa kecil itu juga wajib kita minta ampun, wajib bertaubat atau nggak perlu? Munculnya pertanyaan ini dari apa yang kita pahami kemarin, yang sudah kita bahas kemarin. Bahwa apa itu? bahwa dengan dikerjakan eh, dengan menghindari dosa besar, dosa kecil terhapus. Dengan menghindari dosa-dosa besar, otomatis dosa kecil terhapus. Dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dosa-dosa itu terhapus. Baik. Apakah karena terhapus dengan sendirinya berarti nggak perlu taubat? Lianna taqa mukafiratan bijtinabil kabair. Karena yang demikian atau dosa-dosa kecil akan terhapus dengan menghindari dosa-dosa besar. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar yang dilarang kalian daripadanya, kami akan hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Dan kami akan masukkan kalian ke dalam masukan yang baik. Kalau kalian hindari dosa-dosa besar, maka semua dosanya akan kami hapus. Termasuk yang kecil-kecil. Hada mimma ikhtalafan nasu fihi. Berarti dosa kecilnya perlu taubat enggak? sinilah terjadinya ikhtilaf di kalangan manusia. Minhum faminhum man aujaba taubah. Di antara mereka para ulama mengharuskan taubat. Dan itu kaulu ashabina. Itu pendapat sahabat-sahabat kami, maksudnya dari mazhab hanabila, Wa ghairihi minal fuqaha dan juga yang lainnya dari kalangan fuqaha dan juga dari kalangan mutakallimin. Biasanya disebut mutakallimin adalah Asy'ariyah dan yang sejenisnya. Seperti Kullabiyah dan sejenisnya. وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر wal kabair Allah telah memerintahkan untuk bertaubat di setiap dosa, besar maupun kecil. Dan Allah menyebutkan perintah untuk bertaubat setelah menyebutkan dosa-dosa, besar ataupun kecil. Contoh ayat Allah dalam surat An-Nur. Allah katakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون bima yasnaun. Qul mu'minin, katakan bagi orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka yang demikian lebih suci bagi mereka. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa qul mu'minati yagdudna min absarihin wa yahfadna furujahun dan katakan kepada mukminat agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Diakhiri ayat ini dengan kalimat وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Maka bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya uh, niscaya kalian akan mendapatkan falah. Dan para ulama menyatakan nadrah memandang itu dosa kecil, bukan dosa besar. Tapi toh diakhiri dengan kalimat tubuh ilallah. Bertaubatlah pada Allah. Ini madhab yang pertama atau pendapat yang pertama disuruh untuk taubat walaupun dosa kecil. Ayat lain Allah perintahkan taubat setelah dosa-dosa kecil secara khusus dalam hadis uh, dalam ayat ya yuhalladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, jangan seseorang atau satu kaum memperolok kaum yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Jangan pula para wanita memperolok-olok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi yang diperolok-olok lebih mulia, lebih baik daripada yang memperolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum dan kalian jangan mencerca diri kalian sendiri dan jangan juluk menjuluki dengan julukan yang jelek. Sejelek-jelek kefasikan setelah beriman. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz Maka itu adalah orang-orang yang zalim. Ini juga sama disebutkan oleh para ulama bahwa sukhriyah memperolok-olok menjuluk-juluki ini adalah dosa kecil. Berbeda dengan ghibah. Ghibah ada ancaman khusus. Dan beberapa ulama mendefinisikan dosa besar kalau diancam dengan ancaman khusus. Seperti ghibah. Disebutkan dalam sekian hadis tentang adabnya orang yang ghibah. Dan dimasukkan dalam ayat yang berikutnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. <coughs> Disebutkan di sana dengan kalimat uh, apakah tega salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya? Nah. Yuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Nah. wamil minan nasi man lam yujib taubah. Pendapat kedua, di antara manusia ada yang mengatakan tidak perlu taubat otomatis dengan sholat ke sholat terhapus. Otomatis dengan Jumat ke Jumat terhapus. Otomatis dengan Ramadan ke Ramadan terhapus. Wa hukiya an ta'ifatin minal mu'tazilah wa minal mutaakhirin. Dan dikisahkan atau dihikayatkan dari mu'tazilah dan juga dari orang-orang yang belakangan. Qala yajib ahadu amraini. Mesti bagi orang yang berbuat dosa dua perkara. Salah satunya taubat Awil ityan biba'dil mukaffirat. Atau mengerjakan penghapus-penghapus yang lainnya. Minal hasanat. Dari kebaikan-kebaikan. Artinya kalau tidak taubat, hasanat juga nggak ada. Maka ini berarti tidak melaksanakan kewajiban. Orang yang berbuat dosa-dosa kecil tadi harus ada salah satu dari dua. Ima taubat daripadanya atau mengerjakan kebaikan yang lebih besar. Dari itu supaya terhapus. Kalau dia pernah berbuat Allah dia, hendaklah dia bersikap dengan sikap yang lebih baik padanya untuk memuliakannya, menghormatinya. Mudah-mudahan akan menjadi penghapus dari dosanya yang kemarin. Wa minan nasi man lam yujib taubah minha. وحكي ابن عطية وحكى ابن عطية في تفسيره Ibn Atiyah menghikayatkan tafsir. Fi takfir sagair. Bimtithali fara'id wa cinabil kabair. Qawlain. Beliau menghikayatkan tentang penghapusan dosa-dosa kecil dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Dua ucapan. Kata Ibn Atiyah, ya, salah satunya, Wahakawan jama'atil minal fuqaha. Dinukil dari sekelompok para fuqaha. Dan juga ahlul hadith annahu yuqta' bitakfiriha bidzalika qat'an. Kata fuqaha dan sebagian ahli hadis bahwa seorang yang berbuat baik atau beramal soleh atau menjauhi dosa besar yuqta' yang dikatakan dengan tegas artinya qat'i bitakfiriha bahwa dosa kecilnya terhapus bidzalika qat'an dari mana mereka berdalil? Di dohiril ayat di wal hadis. Karena dohir ayat dan hadisnya. Dohir ayat, Iztajtanibu kabairamatun matun hauna anhu nukafir ankum. Kalau kalian menghindari dosa besar, kami akan hapuskan. Itu dohir ayat. Dohir hadisnya, <clears throat> Al-has... Uh, eh, Fa'atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Ini tegas ini ada pun yang kedua, pendapat dari para usuliyin, ahli usul. Anahu la yuqta' bidali. Kata mereka tidak terhapus secara tegas. Artinya tidak yakin terhapus. Bal yu'mal ala ghalabati dhanni wa quwwatir raja. Tergantung kepada ghalabatu dhann, prasangka yang lebih wa quwwatir raja dan kuatnya harapan semakin berharap, semakin husnudzan kepada Allah, semakin dekat dengan penghapusan. Wa huwa fi masyiatillah azza wa jal. Berarti orang yang berbuat amal saleh menghindari dosa besar, dosa kecilnya akan terhapus tetapi tidak secara pasti dan secara tegas. Tapi bimasyiatillah. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kuatnya harapan dia. Sesuai dengan kuatnya prasangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah ala dhanni 'abdi Allah mengikuti prasangka hambanya kalau hambanya berprasangka baik Allah akan berikan kebaikan kalau hambanya berprasangka jelek Allah akan berikan kejelekan inilah qata bi takfiriha lakanat as-saghair fi hukmil mubah kalau dosa-dosa kecil itu otomatis terhapus dengan amal soleh Berarti dosa-dosa kecil kayak perkara mubah. Bebas dikerjakan. Tinggal sholat nanti gampang. Kerjakan saja. Nanti kan sore sholat. Asar. Kerjakan saja. Nanti kan maghrib kita sholat lagi. Kerjakan saja nanti subuh. Akhirnya seperti mubah. Ini pendapat usuliyin. Fiyukmil mubah alladhi la tabi'at fihi. Akhirnya seperti mubah yang tidak ada hukum padanya. Wadzalika naqdun li'uras syariah dan itu adalah pembatalan terhadap hukum syariat. Terus apa hukumnya? Apa larangannya tidak dianggap atau kalimat tidaklah kalian tundukkan pandangan akhirnya nggak dianggap bebas mau pandang dia apa apa nanti juga akan dihapus otomatis inilah yang dikatakan oleh usulin itu salah satu penyebab terhapus tetapi penyebab-penyebab itu akan berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau menghendaki akan dihapus, kalau Allah tidak menghendaki tidak dihapus. Qultu saya katakan. Ini Ibnu Rajab merojihkan. Qad yuqal kata beliau bisa dikatakan la yuqta' bitakfiriha bahwa memang tidak pasti dihapuskan Lianna ahadith takfir al-mutlaqah bil a'mal ja'at muqayyadah. Karena semua hadis-hadis penghapusan dosa, ayat-ayat penghapusan dosa, semuanya memiliki syarat-syarat. Disebutkan misalnya innal hasanat yudhibna sayyiat dalam Quran, kebaikan menghapuskan kejelekan. Dalam hadis, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Dan sekian banyak hadis lain, sekian banyak ayat lain, semua ja'at muqayyadah. Semuanya ja'at muqayyadah. Apa muqayyadah? Terikat dengan syarat. Apa itu syaratnya? Hasanah. Kebaikan? Baik, kalau gitu pertanyaannya. Sebuah amalan dikatakan baik dari berapa sisi? Dua sisi. Sholat baik dari satu sisi. Tapi hmm. bisa jadi tidak baik kalau sisi lainnya tidak baik. Apa itu? Keikhlasan dalam hati. Berarti kalau amalnya tidak ikhlas, berarti tidak hasanah. Ja'at muqayyadah. Datang semua syarat tadi dengan taqyid. Mahu taqyid? At-tahsin al-amal. Amalannya bagus. Kama warada dzalika fil wudhu'i was salat. Sebagaimana datang dalam wudu dan salat. Apa diantaranya? Siapa yang wudu fa ahsanal wudu. Dalam hadis lain asbaghal wudu. Maknanya wudu yang sempurna dari dua sisinya. Wahina idin fala yatahaqqaq wujud husnul amal alladhi yujibu takfir. hadha al-ikhtilaf alladhi dzakarahu ibnu atiyah maka ketika itu tidak akan terwujud husnul amal, amalan yang bagus yang harus mewujudkan atau yang akan memberikan penghapusan itu tidak mesti seseorang itu mendapatkannya. Ada yang pengen beramal hasan tapi tidak hasan. Ada yang pengen mengerjakan hasan tapi tidak ikhlas. Ada yang mengerjakan ikhlas tapi tidak hasan. Seperti ahlul bid'ah yang beramal dengan amalan bid'ah mereka ikhlas untuk Allah Taala tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diperintahkan dia juga tidak hasan. wa kam min muridin lil khairi la yusibah kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak kesampaian betapa banyak orang yang menginginkan amal baik tetapi tidak terwujud tidak kesampaian lan yusiba, tidak tepat. Imma dari keikhlasannya tidak tepat, wa imma dari bentuknya tidak sempurna. Kalau seorang berwudu, mudah-mudahan dengan wudu ini terhapus semua dosa. Dari air yang mengalir setiap tetes membawa dosa. Masya Allah. Hadis sahih. Ternyata tumitnya masih kering. Orang yang berwudu tumitnya masih kering, Nabi malah mengancamnya. Apalagi mau dikatakan hasanah. Mengancam wailun lil aqabi minan nar. Celaka, neraka wail bagi mereka yang berwudu yang tumitnya masih kering. Nabi menyatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka. Neraka bagi mereka yang tumitnya masih kering. Artinya dia merasa wudunya sudah sempurna. Akan menghapuskan dosa-dosanya. Ternyata sebaliknya sehingga para fikum jangan tenang-tenang dengan dosa kecil. Karena amalan soleh kita belum tentu bernilai dengan nilai yang sempurna yang bisa menghapuskan dosa-dosa tadi. Hati-hati. Jangan akhirnya seperti perkara mubah. Tenang saja nanti juga sholat akan terhapus. Tenang saja nanti juga sholat terhapus. Nanti juga jumatan hilang seminggu dosanya. Nanti juga Ramadan bersih Qala selanjutnya dikatakan Qultu saya katakan qad la yuqta bisa jadi memang tidak tegas terhapus tergantung keadaan amal solehnya. Wahina idin fala yatahaqqaq wujudu husnil amal kalau tidak sempurna maka tidak terwujud amalan yang hasanah yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekannya. Wa ala hadzal ikhtilaf alladhi dzakarahu Ibnu Athiyah yabni al-ikhtilaf fi wujub at-taubah min as-saghair. Dan karena perbedaan inilah munculnya perbedaan apakah perlu taubat atau tidak perlu taubat. Karena ada perbedaan ulama dalam masalah itu tadi, ada yang mengatakan otomatis terhapus, ada yang mengatakan tidak otomatis terhapus. Akhirnya yang mengatakan tidak otomatis perlu taubat. sudah otomatis tidak perlu taubat baik Ternyata Syekh di sini Ibn Rajab rahimahullah menganggap memang tidak otomatis, tergantung hasanahnya, sempurna atau tidak sempurna. Kalau hasanah yang sempurna akan menghapuskan. Nah, وقد خرج ابن جرير من رواية الحسن anna qauman atau Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari riwayat Al-Hasan, riwayat yang eh, dari Al-Hasan. Anna qauman atau Umar, bahwa ada beberapa kaum mendatangi Umar. Faqalu nara asya'a min kitabillah la yu'malu biha. Kami lihat beberapa perkara dalam Quran dalam kitabillah yang belum diamalkan. Faqala li rajulin minhum maka berkata salah seorang mereka eh, kepada salah seorang mereka, "Aqra'tal Qur'ana kullah?" Apakah sudah membaca Quran seluruhnya? Kalau na'am, iya. Kalau fahal asaitahu fi nafsik, apakah kau sudah hitung pada dirimu? Qala Allahumma la. Allahumma la. Belum. Qala fahal asaitahu fi basarik, apakah sudah kamu hitung pada matamu? falafaitahu fi lafzik apakah sudah kamu hitung di lafadmu? apakah sudah kamu hitung pada asar-asarmu thumma tattabi'uhum hatta ata ala akhirihim thumma qala sakilat sakilat umar ummuhu ataklifunahu an yuqima 'ala an-nas kitab Allah qad 'alima rabbuna annahu sayakunu lana sayyi'at apakah engkau atau kalian akan membebankan, memaksakan untuk ditegakkannya pada manusia seluruh kita kitabillah padahal Rabb kita sudah tahu bahwa kita ini masih memiliki sekian banyak dosa. Allah wa ta'ala kemudian dibacakan In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu tukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilhum mudkhalan karima. Kalau kalian sudah hindari dosa-dosa besar, yang kalian dilarang daripadanya, niscaya kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian dalam mudkhalan karima. Disebutkan sini makna ahsaita. Fahal ahsaitahu. Ihsa asyai bukan hanya menghitung, tapi menghitung itu mengurutkan. Ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum, ini udah belum. Id ahata bihi wa hadzahu dia meliputinya, memahaminya dan mengerti. Ini hal istawfaitumul qiyam bikulli ma umira bih. Artinya apakah engkau sudah menghitung dirimu? Apakah engkau sudah mengerjakan semua itu? Tah hafiztumu dharittumul amal bi yang kalian sudah hafalkan, kalian sudah kerjakan. Wa minhu qauluhu ta'ala ala allan tuhsuhu fataba alaikum. Kalian gak akan sanggup menghitungnya dan Allah ampuni kalian. Ini juga sama. Bukan menghitung dalam artian cuma menghitung jumlahnya. Bukan. Artinya belum periksa apakah engkau sesuai dengan itu atau belum. Itu ihsa namanya. Alima allan suh Allah tahu bahwa kalian gak akan tepat menghitungnya. Dua per tiga malam, eh, per tiga malam terakhir, itu kapan? Pasnya. Mungkin kalian gak, gak sanggup kata Allah. Allah lah nuqaddirul laila wan nahar. Allah yang mengatur waktu, yang mengukur ukuran. Kalian nggak akan sanggup mengira-ngiranya. Dan Allah ampuni kalian. Ailan tutiqul qiyam bihi ma'anya engkau nggak akan mampu untuk menegakkan qiyamul lail sebagaimana mestinya. pasti ada kekurangan-kekurangannya. Ima waktunya tidak tepat atau jumlahnya atau khusyuknya atau lantuhsu kalian nggak akan sanggup Baik, berarti orang-orang ini melihat pada orang lain, tetapi tidak melihat pada dirinya. Dan ini banyak di akhir-akhir sekarang, banyak di akhir zaman ini. Orang yang seperti itu. Datang kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ini banyak dalam Quran yang mereka tidak kerjakan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum ditegakkan. Kata Umar, kamu sudah baca Quran seluruhnya sudah. Apakah kamu sudah ukur dirimu dengan ayat-ayat itu? Allahumma la. Belum. Tapi bagaimana dengan matamu? Apakah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Taala? Bagaimana dengan pendengaranmu? Bagaimana dengan semua diurutkan oleh Umar sampai orang itu menyatakan tidak. Tentu demi Allah aku tidak sanggup. Kalian tidak sanggup. Apakah akan memaksa orang lain harus begitu? dibawakan ayat ini. Kalau kamu sudah menghindari dosa-dosa besar, mudah-mudahan dosa-dosa kecilnya akan terhapus. Ini khairin azakumullah. Yang dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan bisa memaklumi orang lain. Tetapi siapa yang tidak melihat kekurangan dirinya, merasa sempurna, maka dia tidak bisa memberikan uzur pada orang lain. Ini barakallahu fikum keadaan manusia. Secara otomatis kalau dia merasa dirinya sempurna, melihat orang lain mengerikan. Seperti sufi yang sudah merasa, padahal belum sempurna, menghindari seluruh kesenangan dunia. Melihat seorang, katanya ustadz, kok dia memiliki kendaraan yang bagus. Ini tidak bisa memberikan uzur sama sekali. Mana? Katanya imam, syekh, ternyata dia bermewah-mewah. Amuk-amuknya, marah-marah dengan para masyaih wal ulama. Karena mereka mobilnya mewah, eh, rumahnya mewah, segala macam. Ini barakallahu fikum perkara yang sering terjadi di masyarakat. Menilai dengan dirinya. Sebaliknya, ada orang yang Masya Allah memiliki kesempurnaan dalam satu ibadah. Salat misalnya. Maka ketika dia melihat ada seseorang yang tidak sempurna sholatnya, dia akan marah besar. Padahal perkara itu perkara yang tidak sampai kepada haram. Artinya perkara-perkara kesempurnaan sholat saja. Ini ikhwanibdina Allah. Tetapi ketika dia melihat merasa sholat saya belum sempurna. Dia melihat orang lain seperti itu dan mengatakan saya juga belum sempurna seperti tidak seperti dia ya memang negur, bukan tidak negur, tetapi ya namanya manusia mesti aja ada ada yang seperti itu. Ya, ada kekurangan ininya, kekurangan itunya. Nah, ini barakallahu fikum dibawakan ayatnya. Kalau kalian sudah menghindari dosa-dosa besar, <clears throat> matun hauna anhu, apa yang kalian dilarang daripadanya akan dihapuskan dosa-dosa yang lainnya. Maknanya Allah Maha tahu, kalian gak akan sempurna. Pasti akan ada dosa-dosa kecil yang kalian kerjakan nggak akan bersih. Alhamdulillah, Baru di sini tepat kalimat-kalimat yang sering dibawakan suri. Kalau di sini, jangan kepada masalah bid'ah. Bid'ah besar, saya bukan dosa kecil. Bid'ah itu dosa besar. Jadi yang kita katakan tadi jangan diukur ke sana. Jangan dibawa seperti orang-orang hizbiyin membawanya. Kita harus maklumi mereka. Mereka juga punya kesalahan sebagaimana kita juga punya kesalahan. Berbeda. Kalau kebidahan itu besar, ya, azim. Bahkan dikatakan bolalah kesesatan. Tetapi kita terapkan pada mereka-mereka yang menerapkan dengan salah. Kita katakan pada mereka bahwasanya kamu harus maklumi karena beliau juga manusia. Kalau kalian cari kesalahannya, ya akan ada. Umumnya usah-usah salah begini, begini gimana? Ini ada sesuatu yang begini yang begitu. Tapi apakah itu perkara besar atau kecil? Apakah itu dosa besar atau itu bid'ah, kesesatan, penyimpangan? Ya enggak sih. Kalah. Ustadz juga manusia. Punya kesalahan. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Itu baru tepat. Tetapi kalau kemudian kita terapkan dengan kepinahan, kita harus maklumi mereka. Ya enggak tepat. Karena itu bukan yang dibahas di sini. In tajtanibu kabaira kalau menghindari dosa besar. Ternyata dia bukan menghindari dosa besar, mendakwahkan dosa besar yaitu kebid'ahan. Maka jangan diterapkan ke sana. Apa yang dikatakan oleh Umar di sini jangan diterapkan ke sana. <coughs> Wabi isnadihi an Anas bin Malik annahu qala lam ara misla alladhi balagana an rabbina ta'ala thumma lam nakhruj lahu an kulli ahli zam ahlin wa malin thumma sakata ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan isnadnya sahih disebutkan dalam footnote-nya Qala lam ara mithla alladhi balagana. Sungguh kami tidak melihat seperti yang sampai kepada kami. Dari Rabb kami. Subhanahu wa ta'ala. Thumma lam nakhruj lahu an kulli ahlin wa malin. Kemudian kita tidak keluar dari keluarga kita dan harta kita. Thumma sakata. Kemudian lihat. perhatikan kata-katanya. Kami tidak melihat seperti yang nyampe kepada kami dari Rob kami. Perintah-perintah, larangan-larangan, sekian kesempurnaan yang diajarkan. Kemudian kita tidak bisa, kita melihat, kita gak keluar dari keluarga kita dan harta kita. Artinya kita sibuk dengan harta, sibuk dengan keluarga, istri, dengan anak. Kadang-kadang kajian libur, karena keluarganya, karena istrinya, karena sesuatu kesibukan-kesibukan keluarganya. Gak bisa lepas dari itu. Udah diam. Setelah diam dia bilang, radhiyallahu taala anhu, "Wallahi laqad kallafana." Demi Allah, Allah telah membebankan kepada kita yang lebih ringan dari itu. Lebih ringan dari itu. Laqad tajawazana tajawazalana amma dunal kabair. Allah akan memaklumi dan memaafkan apa yang bukan dosa besar. Fama lana walaha. Thumma tala kemudian dibacakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat yang dibacakan oleh Umar tadi dibacakan pula oleh Anas. Kalau kalian sudah menghindari dosa-dosa besar, mudah-mudahan akan terhapus kesalahan-kesalahan yang lainnya. Qala wal mawquf asah Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan al mustadnya secara marfu. Tetapi yang mauquf lebih sahih. Mauquf artinya sampai pada ucapan sahabat saja. Kalau marfu sampai ke ucapan Nabi SAW. Tidak. Ini yang sahih mauquf pada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ada beberapa riwayat mudah-mudahan ada di sini nanti. Orang-orang yang mengeluhkan tentang fitnah yang terjadi pada istrinya dan anak-anaknya. Maka dijawab oleh para sahabat bahwa fitnah yang terjadi pada istri dan anak-anak harta dan harta kalian mudah-mudahan akan terhapus dengan amalan-amalan saleh. Artinya perkara-perkara tersebut mesti saja ada yang tergelincir padanya dan itu akan terhapus dengan uh, amal-amal saleh. وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر قال تعالى Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang muhsinin bahwa mereka itu menghindari dosa-dosa besar. Qala ta'ala wa yajzil ladina ahsanu bil husna. Allah akan balas orang-orang yang berbuat ihsan dengan ihsan. Siapa mereka? Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish fahisha, perbuatan-perbuatan fuhsh, perbuatan busuk. Illa lamam, kecuali al-lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Rabb kamu luas ampunannya. Illa lamam, kecuali lamam. Dan Allah akan ampuni, itu maknanya. Karena Allah katakan wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Dari sini, berarti muhsinin bukan maksumin. Iya kan? Gak ada orang maksum. Gak ada orang yang persis dari dosa, gak ada. Tetapi siapa muhsinin? Muhsinin yang dosa besar sudah dihindari. Fahisyah sudah dihindari. Adapun lamam kata Allah, Allah wasi'ul maghfirah. Allah maha luas ampunannya. Ini khududin azakumullah. Apa tafsir lamam? Wa fi tafsir lamam qawlan lissalaf. Tafsir lamam ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu muqaddimatul fawahis. Bahwasanya lamam adalah muqaddimah-muqaddimahnya dari sebuah dosa. Dari sebuah dosa, muqaddimah-muqaddimahnya dikatakan lamam. Menyentuh, memegang, kalau dalam masalah zina. Dari Ibn Abbas berkata, Madunal had min wa'idil akhirah bin nari wa haddid dunya." Dosa-dosa yang dunal haddi, yang tidak terancam dengan hukum had. Mencuri, dipotong tangannya, itu hukum had. Berzina, dirajam, itu hukum had. Apalagi? minum khamar, dicambuk, itu hukum had. Bukan yang terkena hukum-hukum had. Maka itu dikatakan lamam. Pendapat pertama. Adapun yang kedua, annahul ilmam bi syai'in minal fawahish wal kabair marratan wahidah thumma yatubu minhu. Adapun al-ilmam dengan makna yang kedua atau tafsir yang kedua adalah sesuatu dosa dan dosa besar tapi mengerjakan sekali kemudian minta ampun. Ini pernah terjatuh sekali minta ampun lagi. Maka itu Allah wasil maghfirah. Waruya anil Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu waruya anhu marfu'an bisyakki fi raf'ih qala Minazina, zina thumma yatubu fala ya'ud. Artinya dosa seperti zina pernah dikerjakan di masa lalu, kemudian dia bertaubat dan tidak mengulanginya lagi abadan. Itulah namanya. Walama min syurbil khamr Thumma yatuba fala ya'ud. Pernah minum khamr tapi kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha dan tidak balik kembali. Itu lama. Walama lama min adalah pernah mencuri kemudian dia tidak pernah mengulanginya lagi selama-lamanya. Itu juga lamah. Jadi ada lamah bermakna dosa-dosa kecil yang tidak sampai terkena hukum had. Ada juga lamah adalah dosa sekali walaupun besar tapi kemudian taubat maka dikatakan lamah. Itu yang dimaklumi. <clears throat> Wa man fassara al-aya bihadza qala la budda an yatuba minhu bi khilafi man fassarahu bil muqaddimat. Berarti kalau menafsirkan dengan dosa besar tadi syaratnya harus taubat. Tetapi kalau menafsirkan dengan tafsir yang pertama, hanya mukaddimahnya saja. Mukaddimah dari zina memandang, menyentuh, kemudian dia mengingkarinya dengan hatinya atau mengingkarinya, meninggalkannya. Ini terhapus dosa-dosanya karena dia menghindari dosa besar. Bahkan dapat pahala. Seperti yang terjadi pada kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Disuruh berdoa dengan menyebutkan masing-masing kebaikannya Ternyata salah satu dari mereka menyebutkan kebaikannya adalah ketika dia memaksa saudara saudarinya atau misanannya untuk zina dibayar dengan sekian harta sampai sudah ada mukadimahnya sudah mukadimahnya sudah sampai ketika hampir-hampir tiba masuk sumurnya perempuan itu berkata ittaqillah takutlah kamu kepada Allah maka dia urung tidak jadi dia meninggalkannya dan dia katakan ambil uang itu. Ya. Kalau ini kebaikan ya Allah, terimalah. Maka bergeraklah dia. Batu itu terbuka. Ini menunjukkan bahwasanya itu suatu kebaikan. Dia sudah terjatuh dalam mukadimah, tetapi kemudian sadar dia berhenti tidak melanjutkannya sampai kepada finalnya. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi bahwa yang tidak terkena hukum had. Apa hukumnya orang menyentuh perempuan? apa hukum hajinya? Tidak ada. Tetapi ini barakallahu fikum adalah perkara yang berbahaya karena merupakan mukaddimah dari suatu buah dosa besar. Baik. Wallahir annal qawlaini sahihan. Kata Ibn Rajab, yang benar, yang zahir, bahwa dua pendapat ini memang benar. Pendapat yang pertama, iya, termasuk lama. Pendapat kedua juga memang termasuk lama lama mencakup kedua-duanya. Kalau itu dosa-dosa kecil, maka Allah katakan dengan pengecualian Illa lama, kecuali lama. Itu mesti terjadi setiap manusia. Tayyib. Sedangkan yang kedua, kalau tafsirkan dosa besar, dosa besar yang pernah dikerjakannya kemudian taubat, maka itu dimaklumi juga. Nah, wa anna kilaihima muradun minal ayah dan kedua-duanya termasuk dalam ayat. Wahina idin fal muhsin berarti orang muhsin Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa besar. Tetapi pernah berbuat dosa besar, taubat juga bisa jadi muslim. Karena mengerjakannya dan taubat tidak mengulanginya kembali. Atau terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Maka dikatakan bikabiratin illa nadira. Dia mengerjakan dosa besar tetapi jarang sekali. Dan kemudian taubat, Tumayatubu minhu waman ida ata bisaghiratin dan kalau dia mengerjakan dosa-dosa kecil kanat maghmuratan fi hasanatihil mukaffirah laha muhsin itu orang yang kalau berbuat dosa kecil tenggelam dalam sekian banyak kebaikannya tenggelam dalam sekian banyak kebaikannya bahkan karena banyaknya kebaikannya Allah tutupi kejelekannya sehingga para ulama terjaga hampir-hampir tidak bisa kita lihat kekurangannya Tentunya manusia pasti punya kekurangannya. Tetapi karena kebaikannya yang banyak, maka Allah tutupi kejelekan kejelekan Sehingga Allah Subhanahu wa taala yasturuhu sitra. Wala budda an la yakuna musirran 'alaiha. Seorang muhsin dosanya tidak boleh israr walaupun kecil. Ini penting. Walaupun kecil tidak israr. Sebab kalau israr jadi besar. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Oh dibawakan di sini. Rahu an Ibn Abbas. La saghirata ma'al isra Enggak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Oh ini kecil, kecil, kecil. Kerjakan terus-menerus. Jadi dosa besar. Mengapa? Karena sekarang dosanya bukan lagi perbuatan itu. Tapi dosanya adalah merasa tenang dari adab Allah. Tidak takut kepada Allah. Maka orang ini mengerjakan dosa besar wala kabirata ma'al istighfar dan gak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Demikian diriwayatkan marfu'an min wujuhin dha'ifah. Yang marfu dari sisi-sisi yang dhaif. Min wujuh dha'ifah. Yang sahih mauquf ala Ibn Abbas. Ini ucapan Ibn Abbas saja. Bahwasanya la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Gak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Dan gak ada dosa besar kalau diiringi istighfar. Sehingga barakallahu fikum. Kalau orang itu dikatakan muhsin, siapa? Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjauhi dosa-dosa besar. Mengerjakan kewajiban-kewajiban. Menghindari dosa-dosa kecuali al-lamam. Apa itu lamam? Imma dosa besar sesekali kemudian taubat. Artinya tidak tidak diinginkan, terjerumus di dalamnya. Atau dosa kecil yang tidak israf maka itu semua tidak mengurangi keadaannya sebagai ya, muhsinin. Tidak mengurangi keadaannya sebagai muhsinin. Kalau engkau menafsirkan muhsinin adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa, ya nggak akan ada. Kalau kita ingin kita menimba ilmu dari orang yang tidak pernah punya dosa, kita nggak akan pernah menimba ilmu selama lamanya. Sering dengar ya? Kata mereka, kalau engkau mau nimba ilmu dari orang yang nggak punya kesalahan, kalian nggak akan bisa mendapatkan ulama, nggak akan bisa mendapatkan guru. Itu dibawakan oleh mereka untuk menyalahkan ahlu sunnah. Kata-katanya menukil ucapan ulama. Kok bisa ulama berkata seperti itu? Ulama berkata hak, seperti yang sedang kita bahas. Tapi mereka terapkan dengan salah. Mereka terapkan dengan salah. Kalau kita mengambil ilmu hanya dari orang yang ahlu sunnah saja, yang tidak punya kebidahan nggak akan bisa. Salah. Para ulama nggak bilang bidah kok. Kalau mau mencari ilmu dari orang yang tidak pernah berbuat dosa, kamu nggak akan bisa ilmu selama lamanya. Karena setiap guru, ustadz, bahkan ulama masih punya dosa-dosa. Alama, ima dosa yang dulu, ini ex kelompok sesat laskar jihad katanya. Katanya kata mereka. Padahal dimulai dengan fatwa ulama dan diakhiri dengan fatwa ulama. Tetapi kan ada kesalahan, iya. Dan kita sudah taubat dari padanya. Kita akui. Dan kita katakan sudah taubat. Nah, kemudian kalian hitung terus. Nggak akan bisa kalian dapat. Silahkan. Siapa yang kalian anggap bersih, nggak pernah punya dosa, yang kemudian dia taubat dari fatwanya. Itu pertama. Yang kedua, apalagi lihat lamam kemaksiatan-kemaksiatan saya itu mau belajar sama dia tapi ternyata ketika melihat harim kayak gini berhenti saya kaji sama dia ternyata si Ustaz tadi kayak pernah kenal itu siapa tadi itu sepertinya saya kenal dia ini nggak tahu dianggapnya wah ini tidak pantas jadi Ustaz Tohib silahkan cari yang bersih yang nggak pernah dia kena lamam Nggak akan bisa dia belajar sama siapapun. Ini khairuddin azakumullah yang dimaksud di sini pembahasannya ke sana. Jangan diselewengkan kepada masalah ahlul bid'ah yang ditahzir oleh para ulama. Karena bid'ah bukan hanya dosa besar, di atasnya dosa besar. Di atasnya dosa besar. Barakallahu fikum. Tutafiq al-afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.